Di antaranya eh, perhatian besar terhadap masalah akidah. Anak-anak ya eh, mereka sangat baik kalau kita tanamkan akidah sejak awal. Karena mereka masih kosong, masih di atas fitrah maka kesempatan bagi kita untuk menanamkan doktrin-doktrin akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, contohnya kita berbicara tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bosnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan mereka telah berdosa atas nama Allah. Ya, Faqad iftarau isman aziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan kedustaan yang besar. Karena menjadikan makhluk yang diciptakan oleh Allah sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tanamkan kepada anak-anak dan anak-anak paham namanya hati yang bersih benci dengan kesyirikan. Kita bilang agama ini ya yang disembah adalah manusia, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah dewa, semuanya adalah makhluk. Anak-anak muda ditanamkan masalah ini. Kemudian di antara perkara yang kita tanamkan yang penting juga masalah surga dan neraka. Ini anak-anak ya dia harus ada sesuatu yang mendorong mereka, memotivasi mereka dan membuat mereka takut. Tadi telah kita bahas pada pertemuan pertama tentang memberi hadiah dan memberi hukuman. beri hadiah dan beri hukum. ulang tentang surga Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang kau kehendaki dalam surga semuanya ada. Sampaikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kalau perlu kita bukakan Al-Qur'an. Nah, ayat ini Allah mengatakan demikian, artinya demikian. Ya seperti walakum walakum fiha ma tasyahi anfusukum walakum fiha ma tad'un bagi kalian apa yang kalian hasratkan dan bagi kalian apa yang kalian kehendaki. Apa yang kau kehendaki semuanya ada. Anak-anak akan bertanya, "Ayah, kalau di surga bisa main game?" Bilang aja bisa. Pokoknya semuanya bisa. Mau ini bisa, mau makan coklat bisa, mau makan dia karena apa namanya cita-citanya ya yang berkaitan dengan dunia anak-anak ya. Kalau laki-laki bidadari aja pikirannya. <laughs> Kalau anak-anak pikirannya bisa makan coklat enggak, bisa main game enggak, bisa anu enggak, pokoknya kita bilang bisa semua yang kau inginkan Allah akan kabulkan. Yang jelas kau harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ceritakan tentang neraka jahanam. Dan penting kita berceritakan ambil hadis-hadis tentang hukuman orang yang berdosa bagaimana hukumannya. Hukuman orang yang misalnya menipu, orang yang menzolimi, orang yang menggibah. Sampaikan dalam hadis-hadis tentang uh, dahsyatnya neraka. Bosnya neraka itu ada. Dan ini butuh doktrin. Anak-anak itu yang penting didoktrin. Kalau diulang-ulang mereka akan terpatri dalam benak mereka. Kalau sudah terpatri dalam mereka ada surga ada neraka, ini mudah untuk kita lebih menyetir anak-anak. Kita bilang ayo ke masjid. Ya pahalanya besar. Ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti sama orang tua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita kaitkan dengan bahwasanya perkara ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya masalah e, surga dan neraka adalah perkara yang penting perlu kita ulang-ulang kepada anak-anak agar terdok, terdoktrin dalam benak mereka indahnya surga dan terdoktrin terdoktrin dalam benak mereka akan dahsyatnya dan mengerikannya e, neraka jahanam. Kemudian juga kita ajarkan kepada mereka tentang beriman kepada malaikat. Jangan remehkan masalah ini. Anak-anak kita jelaskan tentang malaikat. Bahwasanya malaikat adalah pasukan Allah. Bahwasanya malaikat ada yang rakib dan atid. Kemudian ada e, misalnya malaikat Malik menjaga neraka jahanam. Contohnya ada malaikat yang mengawasi apa yang malaikat pencatat. Kita jelaskan kepada anak-anak. Ada malaikat mungkar dan nakir ada malaikat yang bertanya di alam kubur. Dengan kalau mereka sudah meyakini malaikat, ini lebih kuat lagi iman iman mereka. Dan seperti ini perlu di diulang-ulang, perlu diulang-ulang. Dan anak-anak suka dengan cerita. Cerita ada malaikat seperti ini, ada malaikat yang begitu besar tubuhnya, ya. Kita jelaskan kepada anak-anak. Kemudian juga jangan lupa bicara tentang masalah jin. Karena anak-anak mereka paling rentan dengan masalah hantu. Ya. Paling rentan dengan masalah hantu. Ya, kalau teman mereka menakut-nakuti mereka, pasti yang sering dekat hati-hati awas ada hantu. Maka perlu bagi kita untuk menjelaskan tentang hakikat daripada jin. Apa itu jin? Bahwasanya jin demikian dan demikian. Jin bisa menggoda. Terus bagaimana bisa melawan jin? Kita ajarkan ayat kursi. Kamu kalau hafal ayat ini, jin pasti kabur. Jin pasti tidak bisa menggoda orang yang rajin sholat. Ya, kita lihat ada orang yang kesurupan itu karena tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dekat dengan Allah maka Allah akan jaga, Allah akan utus malaikat untuk menjaga ya. Ini harus jelaskan kepada anak-anak. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bicarakan juga tentang iman kepada takdir. Anak-anak ya meskipun mereka masih kecil perlu kita tanamkan tentang iman kepada takdir karena Terkadang orang tua tidak semuanya kaya raya. Ada di antara kita yang mungkin hidupnya pas-pasan, ada di antara kita yang mungkin hidupnya kekurangan. Maka saatnya kita jelaskan kepada anak-anak bahwasanya semua telah Allah takdirkan dan di balik takdir tersebut pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Bagaimana caranya kita sampaikan? Anak-anak apalagi kalau sudah umur 6 tahun, 7 tahun itu bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngobrol. Kita jangan pernah nyepelekan anak-anak. Kalau kita cuek sama anak-anak, tidak ada yang bimbing, pikirannya akan sembarangan. Tapi kalau kita kita orang tua dekat dengan dia, kita ngobrol, sering diulang-ulang tatkala kita sedang mungkin jalan lagi ke masjid sambil ngobrol tentang masalah takdir, kita katakan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmahnya yang Allah kehendaki. Berbaik sangka kepada Allah. Maksud saya dasar-dasar keimanan seperti ini jangan pernah kita sepelekan, tetap kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dari masalah ibadah adalah salat. Anak-anak ya, masalah salat harus benar-benar kita perhatikan. Bahkan orang-orang para lelaki, bapak-bapak yang kerja tatkala tugas di luar rumah, sisihkan waktu untuk tanya istri, telepon istri atau SMS istri misalnya, anak-anak sudah sholat atau belum? Kalau belum tolong bangunkan. Misalnya orang tua yang mungkin keluar sebelum subuh, karena harus tempat kerja jauh sebelum subuh keluar. Maka tatkala sudah tiba waktu subuh, telepon istri, bangunkan istri, tanya anak-anak sudah sholat atau belum. Karena sangat menyedihkan kita dapati sebagian orang yang tidak memperhatikan sholat anak-anaknya. Yang diperhatikan bagaimana anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau anak-anak terlambat sekolah maka akan diomel-omelin. Tetapi kalau anak-anak terlambat sholat bahkan tidak sholat maka dicuekin. Maka dicuekin. Ini adalah uh, kesalahan. Dikatanya masalah solat sangat penting. Ingat Allah berfirman, Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Kalau anak kita sudah solat, apalagi solat sendiri tanpa disuruh, itu sudah hebat. Harus kita biasakan dia sampai dia sampai pada suatu kondisi dia apa namanya solat sendiri dan mengeluh kalau tidak dibangunkan untuk solat. Itu perlu perjuangan. Tetapi dengan disertai usaha dan doa, Mudah-mudahan anak kita pada sampai tahapan tersebut. Oleh karenanya masalah sholat harus di, diperhatikan. Dan jangan lupa kalau ada kesempatan waktu kita ngajak anak-anak ke masjid. Ingat, eh, selama anak-anak masih di bawah umur 10 tahun, maka jangan terlalu dipaksakan. Mereka belum wajib. Tetapi kita ajaknya kapan mereka mau, kita ajak. Kalau mereka tidak mau, kita rayu. Kadang-kadang mereka lagi nggak mau ya sudah, jangan dipaksakan. Karena saya lihat ada sebagian orang berlebih-lebihan memaksa anak-anaknya ya. Seperti sebagian umahat misalnya anak-anaknya masih umur 4 tahun, kadang-kadang sudah dipakein cadar ya ini nggak benar ya. Terlalu masih kecil nah, terus kemudian e, masih umur 5 tahun sudah pakai cadar ya. Kita bilang ini tidak tidak benar ya. Ini anak-anak masih masih belum balik ya. ya. Kalau pakai jilbab pun sekali-sekali tidak harus dia pakai jilbab terus. Nanti kalau sudah umur 7, 8 ya mulailah kita ajari pakai jilbab terus menerus. Tapi kalau masih 3, 4 tahun tidak pakai jilbab nggak apa-apa. Mungkin dia panas dia buang ya biarin aja. Ya dia ingin main. Ini ada dia punya waktu untuk main-main. Oleh karena diriwayatkan dalam satu riwayat Abu Hurairah tatkala di masjid ada anak yang ingin hadir sholat Jumat maka disuruh main oleh Abu Hurairah. Namun dia ingin sholat Jumat disuruh main lagi sama sama Abu Hurairah sampai akhirnya anak itu ngeyel untuk sholat Jumat ya tidak jadi masalah. Tapi maksudnya seakan-akan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberi Eh, ingat bahwasanya anak ini punya hak untuk main. Dia tidak wajib sholat sholat Jumat. Maka dia bilang silakan main. Dia nggak mau, maunya hadir ya. Kalau mau hadir maka silakan. Tetapi jangan sampai kita maksa anak-anak harus selalu bersama kita ke masjid. Ya kita ajak. Tapi jangan sampai terbetik dalam hati kita bahwasanya anak-anak wajib ke ke masjid. Sedangkan sholat saja mereka tidak wajib, apalagi ke masjid. Namun kita berusaha kita ajak anak-anak untuk kita temani. Terutama misalnya ada kalau di Arab Saudi banyak toko-toko sekitar masjid. Pasar itu sekitar masjid. Sekitar Masjid Nabawi, sekitar Masjid Al Haram, sekitar Masjid Bilal. Kebanyakan pasar di sekitar masjid. Maka di antara metode kita agar bisa menarik anak-anak, kita bilang, "Ayo beli sesuatu, misalnya permen atau coklat di toko di samping masjid." Tapi kita ngajaknya pas menjelang sholat. Jadi sebelum beli permen kita sholat dulu. Caranya seperti itu. Jadi dia tertarik dia mau ikut. Ya, gimana caranya? Masa antum nggak bisa ngerjain anak-anak? Eh, anak-anak kan bisa dikerjain. Gimana caranya? Karena ya, gitu. berusaha agar mereka senang dengan masjid. Kalau sampai di masjid, ajari ada masuk masjid tidak boleh main, tidak boleh teriak-teriak. Ini di masjid rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat orang-orang pada beribadah, diajarin. Jangan dilepas begitu saja, enggak. Jangan dilepas begitu saja. Karena masalah masalah membawa anak-anak ke masjid memang ada ada ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan boleh. Yang benar bawa anak-anak ke masjid boleh selama anak-anak tersebut bisa diberitahu. Kalau anak-anak tidak bisa diberitahu, tidak boleh bawa ke masjid. Artinya sampai mengganggu kekhusyuan orang sholat, maka tidak boleh dibawa ke masjid. Khawatir menghilangkan kekhusyuan orang-orang yang sedang sholat. Kalau kita bawa anak-anak ke masjid, maka jangan biarkan mereka bersaf sendiri di belakang, jangan. Tapi kita berusaha di samping kita. Berusaha di samping kita solatnya. Karena kalau kita biarkan mereka bersaf di belakang, mereka akan berkumpulan dengan anak-anak yang lain, wah bikin geng sendiri di belakang. Dan ini sering terjadi. Sebagian orang-orang anak kecil nggak boleh di depan, di belakang. Ya, kesempatan mereka di belakang gabung sama teman-temannya. Akhirnya udah kacau teriak sana teriak sini. Imamnya baca dia juga baca, Sini pernah saya alami sendiri, lagi sholat di belakang imamnya baca, dia juga baca. Ya, repot. Anak-anak sebagian anak-anak ria, mentang-mentang dia sudah hafal, dia baca keras-keras juga. <laughs> Pamer. Nah, ini kita terganggu. Oleh karenanya, kalau sudah bawa anak-anak ke masjid, kita berusaha di samping samping kita. Kemudian jangan pernah jangan pernah merasa meremehkan anak-anak. Anak-anak kita kasih tahu keutamaan sholat di masjid 27 kali lipat. Ini diberitahukan kepada anak-anak. Diberitahukan kepada anak-anak. Kalau kita pulang, kita sholat sunnah di rumah. Anak-anak pasti tanya, Abi sholat apa sih? Ah, sholat sunnah. Sering dia melihat seperti itu, dia tahu ayahnya ini orang yang rajin sholat. Jadi itu pasti ada pengaruhnya. Terkadang kita sholat malam, misalnya anak-anak terbangun. Abi sholat apaan sih? Sholat malam. Belum subuh ya? Belum. Dia tahu, berarti ada sholat, sholat malam. Pokoknya kita hidupkan rumah kita dengan ibadah dan Eh, kita apa namanya tunjukkan bahwasanya kita adalah ayah yang e, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala salat Jumat kita ajak kalau memang dia mau diajak salat Jumat. Namun saya katakan semua ini tidak wajib, tidak boleh kita terlalu maksakan. Kita sesekali kita ajak, sekali kita tinggalkan, sekali kita ajak, sekali kita tinggalkan sampai mereka ingin diajak. Kalau sudah mereka ingin diajak alhamdulillah. Sampai uh, <clears throat> Anak-anak kecil terkadang tidak paham. Saya pernah kejadian, saya mau ke masjid. Maka anak saya perempuan masih kecil, masih umur tiga tahun kalau nggak salah. Maka dia minta ikut ke masjid. Ibunya sudah melarang ayah mau Abi mau ke masjid. Zainab di sini saja. Jadi anak saya namanya Zainab. Dia minta ikut. Zainab ikut ingin ikut ke masjid. Saya jelasin sama dia Zainab ke masjid itu buat laki-laki aja, perempuan di rumah saja. Kata anak anak saya, Zainab laki-laki pak. Eh, Zainab laki-laki Abi. Waduh repot kalau begini. <laughs> Artinya uh, ya intinya kalau kita ngajak anak-anak di tengah jalan jangan kita jangan kita cuekin sambil kita ngobrol. Jadi anak-anak senang kalau kita ajak ke masjid ada obrolan. Jangan kita ke masjid kemudian berzikir terus. Subhanallah, subhanallah. Anak jadi bingung ini ya, saya ngapain gitu. Kita ajak ngobrol, ajak ngobrol nak gimana ini cerita-cerita sambil di masjid. Jadi dia riang gembira ke masjid, keluar balik-balik pun dia senang ke masjid. Kemudian juga <clears throat> misalnya uh, kita ajarkan untuk berpuasa. Nah, anak sejak kecil kita ajarkan untuk berpuasa. Tidak apa-apa kalau memang dia tidak mampu, kita suruh puasa setengah hari. Setengah hari. Tentunya ini puasa setengah hari puasa yang tidak disyariatkan. Tetapi hanya sekedar dia agar bermusyarakah kita kasih hadiah. Kalau kau bisa ini latihan nak, kalau kau bisa puasa sampai setengah hari kasih hadiah. Anak-anak biar biar semangat. Ya. Karena jangan dipaksa juga kalau anak-anak tidak mampu kemudian kita paksa bahaya nanti dia sakit. Dia sakit kemudian bisa berakibat fatal. Kecuali kalau usianya sudah uh, cukup untuk berpuasa maka tidak jadi masalah kita kita agak paksa untuk puasa. Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat bagaimana para salaf dahulu tatkala mereka melatih anak-anak mereka untuk puasa, mereka membuatkan mainan. Tatkala anak-anak kelaparan, ya minta makan, minta minum, maka mereka dibuatkan mainan semacam membuat boneka-bonekaan sampai mereka bermain sampai tiba azan maghrib. Sengaja dibuat suatu perkara yang buat mereka lalai sehingga mereka kemudian bisa bertahan e, puasa mereka. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara yang penting yang kita perhatikan terhadap anak-anak, kita ajari bagaimana memikul tanggung jawab. Ini sejak kecil kita ajari dari dari perkara yang ringan-ringan. Ya. Misalnya kita memberi tanggung jawab ya untuk memakai memakaikan baju adiknya. Itu adik tolong pakaikan baju. Jadi misalnya ya, kita dia latih misalnya anak perempuan kita sudah besar ada anak ada yang masih kecil suruh dia latih untuk memakai pakaikan baju buat adiknya. Atau misalnya kita suruh belanja, kalau kita punya laki-laki kita suruh belanja. suruh belanja, kita kasih uang, ingat. Misalnya kita suruh beli sesuatu, ingat yang dibeli ini, ini, ini, ini. Mau catat apa dihafal? Saya bisa hafal B, ya sudah apa aja. Satu, harganya sekian, sekian. Berarti kembalinya seberapa? Sekian. Ini pertanggung ini dia merasa tanggung jawab. Dia pergi, dia cari, ada kembalinya. Ada kembalinya. Ini kita melatih dia untuk memegang tanggung jawab dan dia merasa ayah dia sudah apa memandang dia apa namanya bisa memegang tanggung jawab. Dan kita kalau eh, anak kita yang besar kita panggil kakak biar dia merasa dia dituakan. Ayo kak, jangan kita panggil namanya, kita panggil dia kakak, kakak fulan. Ya, sampai sebagian saya dengar ceramah sebagian masyayikh mengatakan kalau kita ingin dijadi dokter panggil dia, ayo dokter, ayo dokter, ayo sang insinyur misalnya, ayo pilot gitu. Jadi dia tertarik apa yang kita inginkan. Tapi kita cukup panggil apa? Ayo kak, eh, apa namanya ada tugas misalnya. Jadi harus berusaha paham apa yang di, eh, ditugaskan kepada dia. Ada anekdot, ada anekdot ini biar antum gak ngantuk ya. <laughs> ada seorang anak ditugaskan sama bapaknya, nak nanti beli minuman Coca-Cola ya. Buat saya satu, buat bapak satu, buat ibu satu, buat kamu satu, buat adik satu. Berarti minumannya beli berapa nak? Tiga katanya. Nah, kok tiga? Kamu ini gimana? Coba diulang. Buat bapak satu, buat bapak satu, buat ibu satu, buat kamu satu, buat adik satu. Berarti Coca-Colanya berapa? Tiga bi. Cuma tiga. Kamu sekolah ngapain? Coba diulang. Buat saya satu, buat bapak satu, buat ibu satu, buat kamu satu, buat adik satu. Berarti ada berapa nak? Ada tiga bi. Hanya nah, dipukul sama bapaknya. Kamu gimana ini? Enggak bi, saya maunya Fanta katanya. <laughs> <laughs> Artinya sih <laughs> ini sekedaran aja ada lewat. Mau saya kita kasih tugas sama orang, kasih tugas sama anak-anak kita di kita bilang satu ini dua ini nggak jadi masalah. Lama-lama terbiasa. Anak-anak kalau sudah bisa belanja, udah balik amanah, ada uang yang harus dikembalikan. Ini kita mendidik dia untuk memegang amanah. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latih anak-anak untuk sedekah. Ini penting. Anak-anak jangan sampai pelit. Ada anak-anak yang dia memiliki rasa pelit, terutama kalau dia lihat bapak dan ibunya pelit. Kalau dia lihat bapak dan ibunya pelit, dia akan ikutan pelit. Maka untuk menghilangkan rasa pelit tersebut, kita harus sendiri jangan pelit. Ya. Kita meskipun sedikit ada yang kita berikan kepada orang lain. Ajar anak-anak supaya tidak pelit, karena pelit itu sifat yang buruk, sifat yang sangat sangat buruk. Tetapi bukan berarti harus berlebih-lebihan, tidak. Jangan sampai dia tidak pelit kemudian dia berlebih-lebihan, tidak perhitungan dalam mengeluarkan uang, tetapi kita ajari dia untuk sisihkan uangmu, misalnya untuk belikan uh, eh, adik, untuk belikan permen buat ade. ya. kalau enggak buat teman-teman. Kalau perlu, kalau kalau, kalau perlu kita ajak anak-anak kita melihat orang-orang miskin. Datang ke tempat orang-orang miskin, kita tunjukkan tuh nak ada anak kecil itu dia enggak sekolah kasihan dia enggak bisa sekolah enggak punya uang dia harus kerja masih kecil kamu alhamdulillah Allah masih kasih kamu rezeki kamu masih bisa sekolah masih bisa main game masih bisa itu nggak bisa dia, dia sudah kecil sudah misalnya sudah kerja. Jadi anak tersebut dia ada sifat konaah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita kasih dia uang, kasihkan uang sama anak tersebut misalnya. Jadi anak kita yang langsung memberikan dengan tidak secara secara langsung kita mengajari dia untuk e, bersedekah ya, untuk bersedekah. Sehingga di kemudian hari dia tidak tidak pelit. Karena kalau sudah timbul sifat pelit, ini repot juga ya. Kemudian jangan lupa memupuk rasa malu pada anak-anak. Anak-anak itu harus dipupuk rasa malunya. Karena sifat malu adalah sifat yang baik. Kata Rasulullah SAW, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Tatkala ada seorang menasihati saudaranya supaya jangan malu-malu, maka ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi, biarin dia punya rasa malu. Karena rasa malu itu mengantarkan seorang bersifat mulia. Karena dia punya rasa malu kalau ada tamu, dia harus menjamu tamu. Dia punya rasa malu. Tapi kalau orang tidak punya malu, tamunya datang nggak dijamu-jamu. Dengan rasa malu dia enggan untuk makan di depan banyak orang, dia malu. Dia depan teman-temannya makan sendiri. Tapi kalau orang nggak punya rasa malu, dia cuek. Dia makan coklat misalnya teman-temannya lihat, dia cuek aja. Nah, ini nggak benar. Harus punya rasa malu. Kalau dia tidak punya malu, kita lagi ngobrol sama teman-teman kita dia datang nyelonong berbicara. Enggak, kita harus ajarkan kepada anak-anak punya rasa malu. Kalau kita dia melakukan kesalahan kita bilang kamu harus malu nak, enggak boleh seperti itu. Kalau keluar rumah harus tutup aurat. Enggak boleh kelihatan auratmu. Ya, kalau ketemu orang-orang besar harus pakai jilbab misalnya. Kita ajarin rasa malu karena rasa malu itu perkara yang penting. Dari rasa malu tersebut dia akan memiliki banyak adab. Jangan biarkan anak ngalor ngidur lari sana lari sini tidak punya rasa malu. Tidak punya adab. Rasa malu penting kita tanamkan bahwasanya malu itu adalah suatu hal yang baik. Selama tidak berlebihan. Beda antara malu dengan minder. Kalau anak-anak minder itu lain lagi. Kalau anak-anak minder berarti dia sedang ada kekurangan, ada penyakit. Maka harus kita hilangkan sifat minder tersebut. Tetapi kalau malu tidak sampai derajat minder, maka itu sifat yang baik yang harus dipupuk pada anak-anak. Kemudian para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antaranya juga ya tawadhu. Anak-anak ya terkadang memiliki kelebihan ya timbul kesombongan dan itu terkadang terungkap pada anak-anak. Saya yang paling jago di kelas. Ah ini saatnya kita ingatkan tidak boleh sombong begitu nak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia angkuh, kita ingatkan jangan angkuh ya. Bahwasanya ya masih ada yang lebih hebat daripada engkau. Intinya kita ajari dia untuk tidak sombong di hadapan teman-temannya. Kemudian yang paling penting pada hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua ini pun anak-anak harus dilatih sejak kecil. Jangan dianggap remeh. Contohnya seperti mau pergi sekolah, suruh cium tangan orang tua. Jangan kita bilang kita kan zaman modern terserah anak-anak berekspresi dengan dengan kehendak mereka. Tidak, kita ajari ekspresinya caranya bagaimana. Karena kalau anak-anak mereka belajar di mana? Mereka belajar dari televisi, dari tontonan, terkadang tontonan film-film barat yang nggak ada adabnya. Gimana mereka mau beradab? Oleh karenanya di rumah kita ajari mereka untuk beradab. Kalau mereka hendak keluar kemana suruh apa namanya cium tangan misalnya. Kalau kemudian mereka masuk rumah suruh mengucapkan salam. Kalau kita lagi berjalan suruh di belakang jangan di depan tidak boleh. Kalau kita lagi ada tamu anak anaknya nolong bilang keluar abi ada tamu Nanti kalau habis sudah nggak ada tamu, baru. Kalau kita lagi ngobrol dia nyeletuk tengah jalan kita bilang nak yang beradab nak nggak boleh. Abi lagi ngomong sama teman, saya ada, ada tamu, kamu nggak boleh nyambung di tengah-tengah. Ini semua perlu didoktrin anak-anak. Sehingga anak-anak hormat pada orang tua. Kalau kita biarkan anak-anak seenaknya, jangan kita bilang biar anak-anak mencari jati dirinya. Oh bahaya seperti ini. Anak-anak belum mengerti harus kita arahkan. Harus kita arahkan suruh hormat sama orang tua kita, sama neneknya. Itu nenek, itu nenek itu ibunya saya, ibunya bapakmu. Kalau nggak ada nenek, abi nggak ada. Harus diingatkan ini ini adalah ibu dari bapakmu. Harus hormat. Kalau kau hormat sama nenek, hormat sama abi. Ini semua didoktrin harus di, ditanamkan Adab uh, hormat terhadap orang tua. nggak boleh bicara keras-keras, nggak boleh teriak-teriak. Kalau dipanggil misalnya, misalnya dipanggil Zainab, Misalnya saya panggil anak saya Zainab, kemudian dia bilang apa bi? Eh, panggil. Tidak boleh bilang apa sama abi, bilang iya. Kecuali kalau sama teman tidak apa-apa, ada apa. Tapi kalau sama ayah, bilang iya. Ini perlu dilatih seperti ini. Dengan seperti itu mereka akan beradab. Sedih kalau antum melihat ada anak kecil kemudian marah-marahin ibunya. Ibu ini dimarah-marahin. Sampai saya terakhir lihat ada orang, subhanallah, anak kecil ditegur sama bapaknya. Terus dia bilang suatu ungkapan saya lupa dia bilang Intinya bahasa bahasa keren, bahasa gaul, intinya emang kalau saya begini ente pusing nggak? Apa ada istilah dia bilang apa ya? Saya lupa itu. <laughs> Saya ketawa juga dia bilang. Apa bahasanya? Ah, emang masalah buat lu katanya. <laughs> Ini anak kecil bilang sama bapaknya begitu. Emang masalah buat lu? Subhanallah, saya Ini kan Jangan sampai anak kita seperti itu. Jangan dibiarkan seperti itu. Jangan dibiarkan. Jangan memang lucu kita biarkan. Oh enggak, enggak boleh. Anak harus beradab. Anak kita dibilang lulu gua-gua, lu mati gua tahlilin lu. <laughs> Enggak boleh, enggak boleh. Lulu gua-gua itu bukan enggak boleh. Itu sama orang tua enggak beradab. Harus diperbaiki. Ini pengaruh film seperti ini. Pengaruh film. Emang masalah buat oh enggak boleh seperti itu. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang rahmatullah subhanahu wa taala mumpung anak kita masih bisa kita setir Ya, tentunya ya kita juga tidak boleh terlalu kenceng terhadap anak-anak. Ingat, anak-anak punya hak untuk main. Mereka itu masih anak-anak. Mereka juga punya waktu untuk bersenang-senang. Maka jika tiba datang liburan, benar-benar hibur mereka. Kalau jiwa jika datang waktu liburan, jangan ragu-ragu keluarkan uang untuk ajak mereka berenang misalnya. Jangan keluar ragu-ragu. Jadi mereka tahu kita sayang sama mereka. Mereka tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Ya. Jangan juga kita, makanya saya sering sampaikan, Kecintaan yang berlebihan kepada anak-anak tanpa kendali justru merupakan bentuk khianat kepada anak-anak. Sebagian orang tua, apa saja yang diminta anak-anaknya diberikan. Kalau anak-anak sudah menangis, dia nggak tega, dia kasih apa yang diberikan anak-anak. Ini nggak benar. Ini khianat terhadap anak-anak. Kalau lagi nangis, bilang nangis saja, nangis nggak bayar kok. <laughs> Nangis aja gratis. Artinya anak-anak bukan berarti setiap dia nangis kemudian kita kasih, akhirnya dia punya senjata. Kalau dia ingin sesuatu dia nangis. Kita memang nggak tega sebagai orang tua lihat anak kita menangis. Tapi kita ingin sesuatu yang terbaik bagi dia. Meskipun dia nangis kita sabar. Jangan ikuti. Kapan antum jatuh ikuti keinginannya terus terusan antum akan kalah. Akhirnya apa? Berbuat baik yang berlebihan kepada anak-anak justru menjerumuskan dia pada ya pada akhlak yang buruk, pada malas beribadah. Yang salah kita karena kita los, ingin apa saja kita berikan, kita berikan, kita berikan, anak-anak menjadi tumbal. Karena para hadirin hadirat yang rahmati Subhanahu wa taala, uh, anak-anak kita harus didik, kita harus didik tapi ingat mereka juga punya hak, mereka juga anak-anak, ya. Tidak boleh kita perlakukan seperti orang dewasa kalau kesalahan kita anggap seperti orang dewasa yang salah kemudian kita bentak-bentak, kita maki-maki enggak. Hendak mereka memiliki hak untuk kita lembuti. Tetapi sesekali kalau mereka berbuat salah kita tegur dengan cara yang halus. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bagaimana kalau anak kita nakal. Bagaimana kalau anak kita nakal ya? Kita katakan qadarullah terkadang Allah menguji sebagian orang yang anaknya tidak nurut ya. Memiliki sifat-sifat yang nakal, bandel, terus suka bohong, terkadang suka mencuri. Ya ini butuh perjuangan dari seorang ayah dan seorang ibu. Namun yang perlu saya ingatkan bahwasanya ya eh, akhlak itu bisa dirubah Akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, kalau perangnya tidak bisa dirubah, buat apa? Hadis-hadis tentang keutamaan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga yang paling atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak itu bisa dirubah, perangnya itu bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan bisa Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Orang yang mengatakan saya sejak dulu memang e, misalnya temperamental, ya. saya tidak bisa berubah ini orang yang sombong. Akal itu orang itu bisa dirubah. Dari malas menjadi rajin bisa dirubah. Dari pemarah menjadi penyabar bisa dirubah. Kalau seorang bertekad dan berjuang. Demikian juga anak-anak kita. Anak-anak kita memang ada tabiat Ya, ya, yang perangai. Tapi kalau seperti dusta, kemudian mencuri, ini bisa dirubah. Namun memang perlu perjuangan yang keras. Kita harus tahu kenapa sebab dia berdusta. Mungkin kesalahan kembali kepada kita. Karena banyak anak-anak berdusta, ini penyakit umum anak-anak ya. Penyakit umum anak-anak. Anak-anak dusta. Ada beberapa sebab yang membuat mereka berdusta. Di antaranya mungkin kita yang pernah mencontohkan. Kalau bukan kita mungkin keluarga kita, mungkin kerabat kita, anak-anak Ya, dia mencontoh apa yang dia lihat. Contohnya tanpa sengaja kita yang mengajari dia berdosa. Misalnya kalau ada orang telepon kita bilang bilang aja ayah ndak ada. Ini kan dusta. Bilang aja ayah ndak ada berarti kita ngajarin dia dusta. Oh berarti ayah dusta. Waktu-waktu tertentu ayah bohong. Hati-hati kalau sampai orang anak kita melihat kita bohong sudah kita jatuh di hadapan dia. Terutama janji. Nah, kalau kamu begini nanti Abi belikan begini. Ternyata nggak ada. Oh, Ayah saya dusta juga. Sekali-sekali saya dustain juga boleh juga. Artinya dia dustain saya, dia bilang janji ini gak dibeliin. Ini dusta. Atau misalnya kita kasih dia sesuatu, nah ini buat kamu aja ya. Jangan kasih tahu adik-adikmu ya. Nah, ini kita ngajarin dusta secara tidak langsung. Kalau adik-adik tanya bilang aja gak ada. Ah ini kita maksudnya ingin buat dia spesial, tetapi dia tahu oh ternyata dusta itu boleh. Yang ngajarin siapa kita? Kalau ditanya bilang aja nggak ada. Nah, ini dusta. Yang ngajarin siapa? Kita sendiri. Kalian hati-hati. Saya kalau sudah lihat ada teman anak teman anak orang anak orang lain main dengan teman saya, kemudian dia teman ini nggak beres, saya suruh pergi. Saya, saya suruh usir. Pernah satu hari ada teman-teman main anak-anak anak-anaknya teman main ke rumah. Tahu-tahu saya dengar dari dalam rumah dia bilang anjing. Waduh, siapa anak siapa bilang anjing pulang suruh pulang <laughs> jangan main lagi sini Kenapa? Nanti anak kita juga anjing-anjing ngomongnya. Bahaya, seperti ini bahaya. Dan kita harus ingatkan setiap anak kita sekolah. Anak kita sekolah dia akan bertemu dengan berbagai macam teman. Kita bilang, nak, hati-hati di sekolah itu banyak orang berbagai macam. Yang bilang anjing itu nggak beradab. Kita ini manusia nggak boleh bilang sama orang lain anjing. Yang bilang babi, yang bilang nama binatang itu nggak punya akhlak. Pokoknya kita hinakan orang seperti itu. Sehingga dia tidak mau seperti itu, tidak mau dia dihinakan. Kita Benar, eh, jangan kita saya katakan lagi, tatkala kita melepas anak-anak jangan kita lepaskan begitu saja. Kita harus awasi. Awasi pergaulan dia. Tadi saya katakan anak-anak dusta bisa jadi kedustaan tersebut karena kita yang mencontohkan. Bisa jadi karena dia berdusta karena kita terlalu keras menghukum. Kalau dia sedikit salah kita omelin, kamu tuh gini gini gini gini. Ya. Dia nggak mau dia nggak mau diomelin. Kalau dia melakukan kesalahan, maka dia cari keselamatan. Caranya berdusta. Misalnya dia yang memecahkan kaca. Oh, dia tahu kalau dia mengaku dia pasti dihabisi. Ibunya jahat suka mukul ya. Kamu yang memecahkan kaca nggak tahu, Bu. Demi Allah, wallahi, ibu, saya nggak tahu, Bu. Dia berani bersumpah. Kenapa dia tahu kalau dia yang ketahuan dia bakalan dipukul? Ini di antara hal yang buat anak-anak apa? Berdusta, nekat berdusta. Atau di antara juga kata sebagian eh, sebagian dalam buku eh, dijelaskan oleh para ulama, anak-anak berdusta karena dia tidak dikasih kesempatan untuk main. Anak-anak juga butuh main. Tatkala dia tidak dikasih kesempatan untuk main, maka dia cari mungkin dia curi uang atau mungkin dia e, ngambil barang orang atau dia pergi main dia pulang-pulang dia bohong. Intinya ada hak yang tidak kita berikan kepada dia. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita yang menjadi sebab anak-anak kita terjerumus dalam dusta. Dan dusta itu perkara perangi yang sangat buruk. Kalau anak-anak sejak kecil berdusta bahaya. Dan antum kalau dapati anak antum berdusta, jangan biarkan, harus benar-benar diperhatikan, diperbaiki sejak awal. Sampaikan hadis-hadis Nabi SAW tentang bahayanya dusta. Ya, ingat sabda Rasulullah SAW, Innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilal nar. Bahwasanya dosa itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada menjerumuskan kepada neraka jahanam. Ya, kita bilang ingat Meskipun ayah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tentunya kita berusaha menghilangkan penyakit dosa tersebut. Kalau ketahuan dusta, kita benar-benar ambil pelajaran. Apa memberi pelajaran kepada kepada dia. Jangan sampai dibiarkan. Kalau ketahuan dusta sekali, boleh seorang mukul kalau ketahuan dusta. Karena dosa ini dosa yang parah. Kesalahan yang parah. Dan itu perang yang sangat buruk. Kalau sampai terbawa anak-anak dengan dusta, waduh bahaya. Kita harus diantaranya antaranya kata para ulama, jelaskan bahwasanya dusta itu adalah keselamatan Bagaimana cara dia menganggap dusta keselamatan? Kita latih di rumah. Kita latih di rumah. Kita bilang, nak, kalau kamu jujur, ayah tidak akan marah. Sehingga tatkala dia merasa aman, kalau dia jujur, Allah ayah tidak akan marah. Dia akan ngaku, iya, iya, saya yang pecahin jendela. Kurang ajar kamu. <laughs> ayah dusta lagi berarti katanya. Jadi, kalau dia merasa aman dengan itu, insya Allah dia lama-lama akan apa? Akan akan tahu bahwasanya dusta itu keselamatan. Mas anak-anak itu masalah terbiasa aja. Kalau dia jujur, dia jujur, dia jujur. Kalau dia mau dosa sesekali dia merasa berat. Kalaupun kita kasih kasih hukuman, kasih hukuman yang ringan. Kita jelaskan bahwasanya hukuman bagi orang yang jujur berbeda dengan hukuman yang ketahuan. Kalau ketahuan, nak awas ya. Pokoknya kita ingat. Jadi dia merasa bahwasanya jujur itu lebih menyelamatkan. Karena kita tahu orang menyangka, sebagian atau kebanyakan orang menyangka Dusta itulah keselamatan. Jujur itulah kebinasaan. Kenapa orang banyak dusta? Karena dia merasa dengan dusta itulah dia akan selamat. Padahal yang benar dusta itu adalah keselamatan. Apa namanya jujur adalah keselamatan, justru dusta adalah kebinasaan. Itu harus kita kepada anak kita sehingga dia e, tidak berdusta. Kemudian para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala di antaranya juga jangan antum tuduh anak antum berdusta kecuali sudah yakin dia berdusta. Adapun antum tuduh-tuduh terus, aduh bahaya. Jadi dia merasa kamu bohong ya, kamu bohong ya, aduh. Padahal antum nggak punya dalil. Ya kalau misalnya ada contohnya, antum pulang ke rumah tahu-tahu ada eh, apa namanya selang air terbuka di taman, air ngalir dari pagi sampai sore pulang kita tuduh anak kita, kamu yang buka ini ya, kamu nggak ditutup, bukan ya, nggak siapa lagi nggak ada orang di rumah kok, cuma kamu sendiri. Ah, ini Ya, kita kasih ke banyak kemungkinan. Mungkin saja pembantunya tadi yang buka kemudian lupa, mungkin saja ada kucing main-main kemudian lupa, artinya masih banyak kemungkinan. Maka antum tidak boleh menuduh anak antum berdosa kecuali kalau yakin, kalau enggak enggak boleh. Jangan seuzon sama anak antum, apalagi dia tidak dikenal sebagai pendusta. Karena kalau antum mulai tuduh dia berdosa, dia merasa, waduh, ayah saya enggak percaya sama saya. Kalau ayah saya enggak percaya sama saya, ya saya dosa sekalian. Maka maksud saya jangan sampai kita yang menjadikan anak kita pendusta. Ada kejadian, kejadian anak saya masih kecil. Ini kejadian, dia ngambil uang, ngambil uang dari rumah. Buat apa? Dia traktir teman-temannya. Ini berlebihan sedekahnya. <laughs> dia ambil traktir teman-teman. Akhirnya ketahuan sama istri anak. Akhirnya dia ngaku. Artinya, tapi tidak boleh kita tangkap kecuali kalau benar-benar apa? Pasti. Buat apa ya buat teman-teman? Kenapa nggak enak sama teman-teman ya? Mungkin pertama dia dusta tapi intinya intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala tidak boleh kita nuduh anak kita kecuali kalau sesuatu yang pasti. Karena kalau nggak pasti dia merasa sering dituduh. Kemudian juga saya ingat ini terakhir mungkin eh, sebelum kita buka tanya jawab. Ingat ya, dalam mendidik anak-anak, saya ingatkan kembali anak-anak adalah masih kecil. Mereka punya hak untuk bermain. Jangan kita terlalu semangat karena kita sudah nyunah, sudah kemudian rajin sholat, rajin ini. Kita ingin anak-anak kita sejak kecil kemudian sudah apa namanya uh, hebat rajin ke masjid enggak. Mereka masih anak-anak, mereka masih punya hak untuk bermain, mereka punya berhak untuk bercanda, mereka punya berhak untuk kita cium, untuk kita peluk, untuk kita ajak jalan-jalan. Ya, mereka punya hak. Toh mereka masih anak-anak. Kemudian ingatlah keberhasilan dengan kelembutan. Jangan sampai kita terpetik dalam benak kita dengan sikap yang keras, maka kita akan berhasil mendidik anak-anak kita. Itu nggak benar. Buang aja pendapat itu. Karena sering setan datang kepada kita, menyuruh kita bersikap keras. Ingatlah bahwasanya kelembutanlah yang akan mendatangkan keberhasilan. Kalau kita keras, sering marah anak-anak, anak-anak akan cuek, dia akan kebal. Dia akan semakin nakal dan semakin nakal. Sering saya dapati orang seperti itu mengeluh, anak saya gak nurut anak saya seperti ini, bandel. Kenapa? Dianya keras rupanya. Orang tuanya sikapnya kasar, keras. Anak-anak pun pergaulannya demikian, bahasanya kasar, sama teman-temannya teriak-teriak, sama adiknya teriak-teriak. Kenapa? Karena ayah ibunya suka teriak-teriak. Kita ingatkan rumah kita ini rumah bukan bukan kebun binatang, tidak usah teriak-teriak. Tapi kalau kita teriak-teriak, ibu teriak, anak-anak jadi terbawa sehingga sedikit-sedikit emosi, sama adiknya emosi, sama temannya emosi, sama bapaknya emosi. Di sama ibunya dibentak, suatu saat dia akan balas dendam. Maka harus buat apa buang settingan kita mindset kita bahwasanya anak-anak itu berhasil dengan kelembutan dan mereka punya hak untuk kita lembuti. Kita boleh keras itu sesekali di luar daripada kebiasaan. Tatkala kita sesekali aja keras, anak-anak tahu bahwasanya kita sayang sama dia dan kita tidak kerasi kepada dia kecuali karena dia memang telah berbuat kesalahan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, mungkin sampai sini saja yang eh, bisa saya sampaikan ya. Yang lainnya. Eh, terlalu banyak pertanyaan yang masuk ya. Seperti kata sebagian ustadz, yang penting pertanyaan sudah sampai ke tangan saya. Masalah dijawab enggak urusan lain ya. <laughs> Jadi jangan sedih sudah sampai. Ya. Ini banyak sekali kayaknya nggak bisa saya jawab. Nah, ada pertanyaan dari ibu-ibu dan ada pertanyaan dari bapak-bapak. Siapa yang didahulukan, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu aja. Ya. Ada pertanyaan <clears throat> Apakah melaksanakan akikah ketika sudah dewasa boleh? Karena misalnya karena orang tua belum akikah kami, belum akikan, belum akikahkan. Saya pernah baca fatwa dari Syekh sebagian ulama ya, tidak salah Syekh Utsaimin rahimahullah, akikah itu wajib berkaitan dengan orang tua. Bukan dengan kita, tapi dengan orang tua kita. Atau dia disyariatkan berkaitan dengan orang tua. Dan disyariatkannya berkaitan di waktu kelahiran tadi, di waktu kelahiran. Artinya tatkala dia waktu di masa kelahiran ternyata tidak mampu, maka sudah selesai waktunya. Artinya tidak perlu kita mengakekakan diri kita sendiri. Tidak perlu kita mengakekakan diri kita sendiri. Tapi itu berkaitan dengan orang tua. Tapi orang tua kalau suatu hari ternyata ingin berakekah, maka silakan. Tetapi saya katakan masalah sunnah muakadahnya atau wajibnya itu berkaitan di waktu zaman kelahiran. Kalau ternyata seminggu belum punya duit, dua minggu belum, satu bulan belum, ya udah lewat sudah. Ya, artinya jangan itu jadi beban pikiran. Kapan-kapan kita punya rezeki, silakan. Enggak juga enggak apa-apa. Jadi berkaitannya ber, pertama berkaitan dengan orang tua, yang kedua berkaitan dengan zaman tatkala melahirkan tersebut. Pertanyaan berikutnya, Afan Ustaz, apakah ketika kita suka memuji anak akan berpotensi menjadikan anak kita senang dipuji sum atau ria? Memang ada potensi ke situ, tetapi kita imbangi. Kita imbangi. Kita katakan misalnya, nak misalnya kita bilang barang siapa yang hafal Quran, maka Abi akan belikan sepeda. Maka dia hafal juz 30 sampai surat Amalita Sa'alun selesai, dia bilang, "Bi, mana sepedanya?" Kita belikan. Dia bilang, nak ini sepeda, ini nggak ada apa-apanya, Nak." Abi cuma bisa yang Allah sediakan lebih banyak daripada ini. Kalau harus di surga kau minta apa saja bisa. Dengan hafalanmu ini kau bisa masuk surga. Seperti itu. Artinya kita antara uh, memotivasi tapi jangan Demikian juga terkadang kita ingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingatkan, nak jangan sombong ya. Tidak apa-apa kita bilang tidak boleh sombong. Artinya memuji tetap ada, menghargai tetap ada, motivasi tetap ada. Tetapi kita di sela-sela waktu yang lain kita ingatkan jangan sombong, jangan ria. Orang kalau beribadah kepada Allah hanya artinya ini sesekali begini, sekali begini sehingga bisa mengimbangi. Apabila ada seorang anak yang telah menikah dan ternyata diajak masuk ke dalam aliran sesat oleh suaminya, apakah orang tua anak tersebut ikut bertanggung jawab dan dalam penyesatan anak tersebut? Jawabannya tidak. Ya ikhwan dalam segala hal Allah berfirman fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam mendidik anak pun demikian. Ya Ustaz ada pertanyaan tadi dalam pertanyaan. Ya Ustaz saya baru ngaji sekarang Ustaz anak saya sudah terlanjur metal misalnya. Gimana Ustaz? Saya dulu nggak ngerti. Ya udah segera sekarang segera perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, yang penting kita berusaha. Yang Allah nilai usaha. Yang Allah nilai apa? Usaha. Dulu kan kita tidak ngerti. Sekarang kita sudah ngerti bahwasanya cara mendidik kita keliru, kita perbaiki semaksimal mungkin. Masalah keberhasilan adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah nilai kita sudah berusaha menasihati atau tidak. Contohnya seperti ini. Saya nikahkan anak saya perempuan ternyata suaminya mengikuti aliran sesat. Kemudian putri saya ikut dia. Bagaimana? Ya kita berusaha nasihati urusan nasihati, kita tulis surat semaksimal mungkin. Kalau dia tetap mengikuti suaminya bukan urusan kita, bukan urusan urusan kita. Ustaz saya, Ustaz saya ingin bertanya, anak saya berumur 10 tahun dan 7 tahun. Pada suatu saat saya dan suami mengajak anak saya umroh dalam bimbingan saya di Baitullah, doa kita akan sangat mustajab. Berdoa dan menangis dengan suara yang lembut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak melaksanakannya dengan tertib. Sampai di tanah air anak saya yang 10 tahun bertanya, "Ya Umi, kenapa doa kakak tidak dikasih sama Allah? Kan sudah berdoa di Mekah." Sebaiknya apa yang mesti saya jelaskan sesuai fikih dan psikologi yang baik. Jazakallah khairan. Uh, <clears throat> kita jelaskan secara fikihnya bahwasanya uh, doa pasti dikabulkan, namun bentuk pengkabulan tidak mesti sesuai dengan apa yang kakak minta. Ngomong-ngomong kakak minta apa? Kakak minta sepeda nih. ya <laughs> udah belikan aja kalau gitu. <laughs> dia tanya minta apa dulu. Kalau dia minta sesuatu yang tidak masuk akal atau minta yang aneh-aneh kita jelaskan. Allah tahu mana yang terbaik buat kamu. Ya Allah tahu. Kita jelaskanlah sebagai sebagaimana kita jelas maksudnya doa pasti dikabulkan. Tapi dikabulkannya bisa langsung sesuai dengan apa yang kita minta atau diganti dengan bentuk yang lain atau dihilangkan atau disimpan di akhirat atau dihilangkan musibah yang sama semisal itu. Ya. Ini harus dijelaskan kepada anak-anak. Nama suami saya Yusuf, nama anak saya Rahil. Apakah benar namanya ibunya ya Nabi Yusuf adalah Rahil? Apakah nama anak saya harus diganti? Ya dalam saya tidak tahu dalam uh, dalam Israiliyat ya. Adapun dalam sanat yang sahih saya tidak tahu tapi dalam Israiliyat benar nama namanya Nabi ibunya Nabi Yusuf dan Benyamin namanya Rahil. Namanya apa? Rahil. Tapi dalam Israiliyat Allah alam bisawab tentang kebenarannya. Mengenai berbuat adil kepada anak-anak, bagaimana bila pembagian harta tidak adil ini terjadi pada suku Minang, di mana hanya hanya anak perempuan saja? Bagaimana hukumnya hukum dalam Islam? Anak-anak yang lain tidak dapat bagian apa-apa sama sekali, hanya anak perempuan saja yang seperti itu yang dapat. Ini kesalahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat untuk mengatur tradisi. Bukankah Rasulullah SAW tatkala dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan dikatakan kazzab pendusta, dikatakan penyair gila, dikatakan majnun, dikatakan uh, penyihir, dikatakan tersihir. Di antara tuduhan yang hebat yang sering dituduhkan kepada Nabi adalah sabi. Sabi adalah seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Sabi artinya adalah seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Oleh karenanya syariat Islam datang untuk mengatur tradisi masyarakat. Kalau yang syirik harus dibuang, kalau yang tidak benar harus diperbaiki, kalau yang benar dilestarikan. Adapun tradisi seperti ini bahwasanya anak-anak perempuan yang diberikan laki-laki enggak, ini tradisi yang ngawur, yang harus diperbaiki. Ya, maka harus ada uh, saya padahal saya tahu di Padang Islam berkembang ya. Seharusnya seperti ini bisa bisa dirubah. Ada tradisi sebagian tradisi-tradisi yang salah. Contohnya seperti tradisi kawin lari yang ada di Lombok, sampai sekarang masih ada. Kalau uh, orang tuanya enggak setuju, dibawa lari perempuannya. Dua tiga hari enggak tahu diapain, akhirnya orang tuanya terpaksa setuju khawatir anaknya sudah dihamili. Maka dia terpaksa setuju. Ini tradisi yang buruk, tradisi yang melanggar syariat Islam. Maksudnya saya katakan ini tradisi yang keliru, yang seharusnya lelaki sama perempuan dua banding satu dalam warisan. Justru laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kenapa? Laki-laki banyak tanggung jawab yang harus, yang harus dia beban, yang harus dia tanggung. Dia harus cari kerja, dia harus cari harus menikah, butuh mahar, kemudian dia harus menafkahi anak istrinya. Adapun perempuan tidak. Terus kalau perempuan yang kemudian yang dikasih akhirnya apa? Sekarang perempuan yang bayar mahar ya tidak? Di sana perempuan yang bayar mahar ya. Ya kan ini membolak-balikan apa namanya aturan. Allah sudah buat aturan jangan kita bolak-balik. Aturannya laki-laki dapat, perempuan juga dapat. Ini anehnya perempuan dapat laki-laki enggak dapat. Ini saya katakan tradisi yang keliru. Seorang ya, maka kita harus berusaha ya merubah tradisi ini. Kalau kita orang Padang, orang Minang, kita yang rubah di luar. Jangan dulu bicara orang, kita rubah sepakat dengan istri kita, sepakat dengan anak-anak kita, ajari ilmu syar'i. Nak seperti ini, yang benar seperti ini. Kalau tidak ada yang memulai, kemudian kapan memulai? Apakah diperbolehkan semasa kandungan ibu seorang calon anak diperdengarkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran? Saya tidak tahu dalilnya akan hal ini. Kalau kita lagi perempuan lagi hamil kemudian diputar merotal di perutnya, saya nggak tahu. Tetapi saya katakan kalau ibunya sering ngaji, jelas berpengaruh. Kalau ibunya sendiri sering ngaji, pasti berpengaruh. Ibunya soleh, anaknya pasti insya Allah ada ada pengaruhnya. Ya. Tetapi kalau muter kemudian taruh di perut, ya ini saya walau alam. Karena memang ada keyakinan sebagian orang seperti sering saya ditanya Ustadz katanya kalau kita sering putarkan surat Yusuf maka anak kita akan menjadi tampan. Ya, ya ini ya, ya kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, nggak mungkin anaknya mancung. Dari mana? Maka saya sering jawab, saya bilang membaca surat Yusuf tidak menjadikan anak menjadi tampan, tidak ada dalilnya. Kalau begitu, kalau ingin anak kita gemuk, kita baca surat Al-Fil, surat gajah, atau surat Al-Baqarah, surat sapi. Jadi orang tua ibu tetap baca, baca Al-Qur'an. Sering baca Al-Qur'an itu ada pengaruhnya, ada pengaruhnya karena dia berakhlak, dia mengalirkan aliran iman dalam badannya, maka insya Allah ada pengaruh dalam anaknya. Tapi kalau muterin murotalah saya nggak tahu itu. Saya ingin bertanya tentang wanita yang bekerja. Profesi saya mengharuskan saya untuk bekerja baik di rumah maupun di rumah sakit. Sejauh ini suami saya tidak pernah melarang, tidak pula tidak pula menganjurkan. Karena suami saya wira swasta, anak saya lebih banyak waktunya bersama ayahnya. Apakah saya menyalahi kodrat saya sebagai wanita? Saya katakan bahwasanya kalau wanita bekerja sesuai dengan bidangnya, maka nggak jadi masalah. Seperti jadi perawat. Tetapi ingat, anaknya punya kewajiban untuk dia perhatikan. Ya. Kalaupun dia ternyata waktunya kurang buat anak-anak atau kondisi misalnya suaminya intinya kekurang, misalnya suaminya meninggal, misalnya dia harus kerja, ya kita bilang ini darurat. Silakan dia kerja tapi ingat kalau dia waktu dia datangkan guru ngaji, intinya dia berusaha punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena asalnya perempuan itu di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah tetaplah di rumah-rumah. Bukan sebaliknya perempuan sering keluar rumah. Perempuan yang sering keluar rumah, hobinya keluar rumah itu bukan wanita soleha. Yang gatal terus pingin ke mall terus tidak soleha. Ya senang di rumah, ke mall sesekali, nggak jadi masalah. Belanja sesekali, tapi senangnya tiap hari keluar rumah, keluar rumah. Kalau nggak di rumah terus, betek katanya bosan. Nah ini ini bukan wanita soleha. Wanita soleha wa korna fi kunna Koror. Tetaplah kalian di rumah-rumah. Kenapa? Karena di rumah banyak tugas. Tugas untuk mengirias diri, untuk berhadapan dengan suami. Tugas untuk menyambut suami. Tugas untuk mem, mem, mem, apa, menyiapkan tempat tidur buat suami. Tugas untuk mengurus anak-anak. Ini tugas yang besar. Di rumah luar biasa kerjaan para istri. Tapi kalau sebaliknya istri sering keluar, terus yang ngurus anak-anak siapa? Maka saya katakan saya tidak tahu kondisi persis tentang si, sang penanya. Tetapi kalau ternyata suaminya penghasilnya sudah cukup, maka kurangi jam jam jam terbangnya dikurangi. Toh dengan penghasilan suami sudah cukup. Berbeda kalau misalnya suami saya tidak bisa kerja atau lumpuh, nah, ini lain cerita. Saya tidak bisa ini berarti kasusnya lain. Tapi kalau masuk saya dalam pertanyaan ini ternyata suaminya wira swasta dan penghasilannya sudah cukup, kemudian istrinya hanya sekedar cari tambahan, maka saya bilang lebih baik berhenti ngurus anak-anak. Beda hanya kalau kurang daripada ngutang ini lain lagi ceritanya. Tapi kalau suaminya penghasilan sudah banyak, hanya sekedar untuk menambah nama dunia, buat apa anak-anak butuh kasih sayang? Anak-anak butuh kasih sayang. Di rumah saya ada keponakan yang sudah yatim. Laki-laki 27 tahun. Ini yatim apa ini? <laughs> ini yatim eh, wes mambu katanya. Sudah apa sudah? Yatim 27 tahun udah kelamaan yatimnya. Yatim itu kalau sudah dewasa bukan lagi yatim. Yatim kalau sudah dewasa bukan lagi yatim. Sudah 27 tahun ini sudah bukan yatim lagi. Sama seperti mualaf. Namanya mualaf itu orang baru masuk Islam. Saya mualaf mau terima zakat. Sudah berapa? Berapa berapa lama masuk Islam? Sudah 30 tahun yang lalu masuk Islam. Enggak <laughs> dapat kamu. Jadi mu'allaf itu ya, apa? Jadi istilah kalau di kita istilah. Mu'allaf itu orang yang tadinya bukan Islam terus masuk Islam. Padahal dalam istilah syariat namanya mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam yang butuh untuk kita kuatkan imannya. Kalau sudah kuat nggak dikasih lagi, nggak dikasih lagi. Ya kalau semua orang dari non muslim masuk muslim dikatakan mualaf, berarti Abu Bakar mualaf, Umar juga mualaf, iya Utsman juga mualaf, Ali bin Abi Thalib juga mualaf, semuanya mualaf kalau begitu. Jadi maksudnya mualaf adalah yang baru masuk Islam. Sama seperti di beberapa teman di Madinah kita ada dakwah, teman-teman supir-supir kita dakwahi. Kalau kita lagi dakwah beli makanan sendiri, nggak ada dana buat apa? Maka, jadi teman-teman beli makan sendiri, makan habis pengajian kita makan bareng-bareng sendiri, uang dari kantong-kantong kita sendiri. Sementara kita lihat orang-orang Filipin, wah makannya daging, kambing dikasih mainan. Ada yang protes Ustaz, itu orang Filipin kok makan kambing? Saya bilang itu karena baru Islam, kamu sudah bos Islamnya. <laughs> Kalau kamu baru masuk Islam juga begitu nanti. Karena memang ada dana untuk mereka yang baru masuk Islam, dana zakat bisa digunakan. Kalau kamu sudah alhamdulillah sejak kecil sudah Islam, ya udah makan yang bayar sendiri aja enggak apa-apa. <laughs> Nah, kalau mereka kan baru masuk Islam suruh bayar sendiri nanti murtad lagi. Ya kita bayarin. Kalau kamu ya sudah <laughs> enggak insya Allah enggak murtad lah. <laughs> Udah beli sendiri. <laughs> Sekarang masalah ini yatim. Yatim itu ya kalau sudah dewasa bukan lagi anak yatim. Ini sudah 27 tahun lagi. Sudah 7 tahun anak yatim ini atau om yatim ini sudah 7 tahun numpang saudara dari suami. Terus terang Ustadz anak ini selalu memicu pertengkaran. Saya juga takutnya dosa karena dia anak yatim. Tapi saya jengkel karena kenapa saya jengkel ada sebab. Pertama, pertama tidak pernah sholat subuh, bangun selalu siang di atas jam 8. Berdosa berdosakah saya karena ada orang di rumah saya yang tidak sholat subuh? Jawabannya tidak. Ya. Kalau ada orang tidur di rumah kita nggak sholat subuh, kita hanya bisa menasihati. Kita hanya bisa menasihati apalagi dia bukan apa-apanya kita. Keluar rumah jam 9 sampai jam 12 malam. Salat yang lima waktu Allah alam. Yang subuh jelas lewat. Berhakkah saya menyuruhnya pergi dari rumah karena di rumah saya juga ada anak gadis yang umurnya 18 tahun. Itu anak yatim 27 tahun ini anak gadis 18 tahun. <laughs> Mana yang lebih yatim? Ya, ini bahaya seperti ini. Jadi kan itu bukan mahram. 27 tahun sama 18 tahun bisa strong. Bisa nyetrom. Ya, ini harus dibicarakan sama suami. Ini karena dari saudara suami kita katakan tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengurus anak yatim ini. Dia sudah om yatim, bukan lagi anak yatim. Kita kasih bantuan iya. Kita kasih apa jalan dia, tapi kalau harus tinggal di rumah tidak harus. Tidak, dia sudah dia sudah dewasa, dia bisa menjadi kerja. Kita arahkan. Udah 27 tahun sudah dewasa. Apalagi di rumah ada anak 18 tahun. Kalau kita pergi-pergi tinggal berdua kan bahaya. Karenanya bilang suami baik-baik karena ini keluar dari keluarga suami, kita harus menghargai suami karena rumah-rumah suami. Maka kita bicarakan dengan baik-baik. Jangan sampai suami menyangka wajib bagi dia untuk mengurus anak yatim ini. Padahal sudah berumur 27 tahun. Ustadz siapa yang salah? Anak saya atau kakek neneknya? Karena beberapa tahun ini tidak mau tidur di rumah neneknya. Saya tanya kenapa? Dia jawab karena nenek banyak aturan, cerewet. Tidak boleh tidak boleh lihat TV, tidak boleh nyanyi-nyanyi. Saya disuruh ngaji terus. Katanya bosan anak saya umurnya 10 tahun. Mohon nasihatnya. <laughs> Iyalah, gimana nggak bosan? Kamu TV nggak boleh matiin, semuanya nggak boleh, nggak boleh nyanyi, ngaji terus. Ya siapa yang nggak bete? Terus berdiri terus. Ya, kita menghadapinya tidak seperti itu anak-anak. Saya bilang di antara musibah adalah musibah televisi. Televisi ikhwan adalah guru yang paling berhasil. Anak-anak betah suruh nonton televisi 2 jam, 3 jam kuat. Dan apa yang dia nonton dia serapkan dalam dalam benaknya, dia benar-benar serapi dalam benaknya. Dia benar-benar dengar. Kita kalau ada misalnya ada orang Yahudi dipanggil datang ke rumah kita, saya mau ngajar anak-anak Anda les privat, tidak usah bayar. Kita terima atau tidak? Kita bakalan usir orang ini. Enak aja ngajari anak saya pergi. Tapi kalau parabola dan acara-acaranya masuk di rumah kita persilahkan. Bukankah program-program tersebut kebanyakan program-program Yahudi? Program-program yang untuk merusak akhlak anak-anak kita. Program-program pamer mengumbar aurat. Program pacaran laki-laki dengan perempuan anak kita nonton seperti itu, kita mengajari anak kita untuk berakhlak yang buruk. Maka suatu yang aneh kita mengatakan anak kita tidak boleh gini, tidak boleh gini, sementara kita putarkan film-film seperti itu. Kan saya bilang, sementara fitnah televisi nggak bisa kita kita larang anak kita nonton televisi, dia akan beri ke tempat orang untuk nonton. Maka kita harus cari solusi bagaimana menghadapi fitnah kesenangan anak untuk nonton televisi. Ya sekarang mungkin ada beberapa acara televisi yang islami, maka saya sangat anjurkan kepada televisi-televisi Islami seperti Rojak TV dan yang lainnya membuat acara anak-anak. Ya, karena anak-anak tuh butuh hiburan. Gak mungkin dia sudah nonton pengajian terus. Innalhamdulillah, innalhamdulillah, innalhamdulillah. Nah. Ustadznya teriak-teriak, ini haram, itu syirik. Ini... Dia dia bosan, dia butuh mainan. Jadi kalau ada acara anak-anak ya, acara anak-anak yang yang bagus yang buat senang anak-anak, kita suruh dia nonton. Ini ini sangat penting buat anak-anak karena kita harus ada solusi. Nggak mungkin kita nggak boleh nggak boleh haram-haram sih tapi nggak ada nggak ada solusi. Sekarang kita film kartun misalnya. Film kartun kalau kartun buatan Indonesia nggak bermutu, anak-anak nggak berminat. Anak cari film-film yang hebat yang ya, kita mau bagaimana lagi? Paling tidak kita meminimalkan, meminimalkan apa? kerusakan yang ada. Pilih film-film yang tidak berbau-bau akidah. Karena terkadang ada berbau akidah misalnya ada musuh dari luar negeri, dari aliens dan macam-macam. Anak berpikir, uh ada musuh bahaya di luar. Padahal nggak ada misalnya. Atau film hantu-hantu buat anak-anak jadi apa? Takut hantu-hantu ngalahin apa? Ya, anak kan anak kenapa takut sama hantu? Karena setiap film menggambarkan manusia takut sama hantu. Ya tidak. Sehingga tertancapkan dalam diri mereka namanya hantu lebih hebat daripada manusia. Padahal tidak. Siapa bilang jin lebih hebat dari manusia? Belum tentu jin lebih hebat dari manusia. Kalau manusia bertakwa, jin kalah dengan manusia. Tapi karena dalam setiap film selalu hantu yang menang, ya repot. Yang repot, saya repot. Jadi anak ah, jadi takut. Jadi ya kalau sekarang mungkin kita ganti dengan iPad. Ya, iPad masih lebih mending lah. Kita downloadkan film-film yang kira-kira kartun-kartun yang kira-kira semuanya ada masalah semuanya. Tapi kalau kita tidak ada pun jadi masalah, dia akan pergi ke teman ke temannya. Saya bukan mengatakan halal secara mutlak, tapi saya bilang meminimalkan apa? kerusakan. Cari iPad, cari film-film yang kira-kira ada nilai-nilai pelajarannya. Kemudian kalau anak kita lagi mutar iPad di depan kita, kita ingatkan musik itu haram nak, musik itu haram, sehingga dia kecilkan. Sering kita ulang-ulang, musik itu haram nak. Tahu-tahu anak kita nonton sambil goyang-goyang. <laughs> nak musik itu haram kecilin. Nah, intinya tertancap dalam hatinya musik itu haram. Sering kita amati atau kita cari film-film yang tidak ada musik-musik namun susah. Ada film-film pelajaran pun kadang-kadang ada musiknya. Intinya memang televisi ini musibah ya. Dan saya katakan kepada ikhwan-ikhwan, kalaupun terpaksa anak-anak nonton televisi, kasih jadwal waktu, jangan tiap hari. TV dikasih jadwal. Hari libur misalnya Sabtu Ahad. Sabtu Ahad belum nonton TV, boleh. Yang lainnya nggak boleh. Jadi anak-anak punya jadwal. Mereka tidak akan melanggar. Beda kalau kita berikan tiap hari susah. Jangan kita bilang nanti anak-anak ngerti sendiri, nggak bakalan ngerti anak-anak. Anak-anak masih anak-anak. Yang ingin di dunia dia adalah dunia kesenangan, dunia mainan. Tapi kalau kita kasih jam jam nonton Sabtu Ahad saja, maka insya Allah akan berkurang. Hari-hari lainnya dia tidak nonton TV. Saya kagum saya punya teman, subhanallah ini zaman sekarang tahun 2015. Teman saya itu jago main organ, jago main piano bukan organ. Bahkan dia apa namanya punya piano yang harganya ratusan juta mungkin mahal sekali. Kemudian dia alhamdulillah dapat hidayah. Cuma dia bilang, "Ustaz, saya saya nggak buang piano saya, saya jual Ustaz." Jual berapa? 40 juta. Dia cerita, terkadang dia pernah main di Gramedia, maka orang-orang semua datang request lagu, request lagu. Alhamdulillah dia dapat hidayah, dia tinggalkan itu semua sekarang ikut pengajian. Akhirnya dia memilih tidak mau nonton TV. Anaknya bilang, kalau Abi nggak nonton TV, kita juga nggak mau nonton TV. Sekarang nggak ada TV di rumah. Artinya subhanallah bagaimana anaknya nurut, rela untuk tidak nonton TV gara-gara abinya tidak mau nonton TV. Anaknya masih SD, masih kelas 5. Saya subhanallah, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dia tidak maksa. Ya, anaknya silakan tapi anaknya nggak mau gara-gara bapaknya nggak mau nonton TV. Karena kita tahu TV isinya apa sih? Kalau bukan TV dakwah apa yang kita nonton? Paling sinetron, paling berita, berita bikin pusing kita, sana perang, sana perang, sini mati, sini mati, sini ini ini dicerai, ini digibahin, ini ini anu, ini ketangkap, ini menangkap, ini ditangkap. Di sini seperti televisi. Sementara memori kita terbatas. Al-Quran mental, hadis mental, semuanya mental yang masuk berita ini, berita ini, berita ini pusing. Ini kenyataan benar. Antum antum database antum terbatas ya. Apa namanya? Istilahnya Memorinya berapa giga? <laughs> Taruhlah 100 giga ya. 99 giga buat film, buat ini, 1 giga buat Al-Quran pun gak cukup. Alikanya para hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang saya katakan televisi fitnah, tapi kita harus punya solusi. Saya katakan minimal kita meminimalkan uh, kerusakan, carikan iPad atau komputer, carikan film-film yang kira-kira ringan. Dan kita kasih waktu dia untuk tidak setiap hari nonton. Ada waktunya atau diselingi nonton, selingi game, tidak apa-apa. Tapi intinya jangan tiap hari kita biar dia main game, jangan tiap hari buat dia nonton TV, Tidak, Kita pilih hari-hari libur seperti hari Sabtu, hari Ahad silakan. Ya, sesekali jangan juga terus dia kita ajak acara yang lain, misalnya jalan-jalan kemana, mungkin berenang, mungkin yang lain, mungkin lari pagi. Intinya anak-anak itu punya hak untuk hiburan. Tapi jangan berlebih-lebihan dalam memberikan mereka hiburan karena dunia anak-anak tidak akan pernah titik klimaks dalam hiburan. Mereka akan terus minta hiburan. Tapi kita yang mengatur karena mereka masih belum ngerti Bolehkah berniat poligami karena ingin mendapatkan anak soleh? Wah, niatnya yang benar aja. <laughs> saya poligami bukan karena syahwat. Yang benar aja bukan karena syahwat. Ya udah cara cari cari janda umur 56 kalau gitu, kalau bukan karena syahwat. Ya, kita jujur aja, jangan, kalau kita udah nggak jangan terlalu sok lah mau poligami poligami aja nggak usah bilang karena ingin anak soleh karena ingin <laughs> ya mungkin aja niatnya saya nggak tahu ya artinya mungkin itu diantara niat tapi ada niat-niat yang lain maksudnya karena terkadang sebagian orang begitu saya mau poligami saya bukan karena syahwat Ustaz bukan terus karena apa yang tidak karena syahwat ente mau nih empat 40 eh, apa lima puluh dua umurnya oh enggak kalau itu satu terus yang mau yang mana yang tiga puluh dua satu. <laughs> saya nikah bukan karena syahwat itu ah itu kurang cantik terus Gimana kalau bukan karena syahwat? Bolehkah berniat poligami karena ingin mendapatkan anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Ya boleh saja. Masa saya mau larang? Pertanyaan kedua, gimana cara ngomongnya ke istri? Ya nggak tahu. <laughs> saya disuruh. <laughs> saya pun tidak bisa. <laughs> saya pun tidak mau bicara sama istri. Saya ente tanya sama saya. Ya. Yang bener aja. Ente gimana caranya nanti kabarin saya. Pertanyaan kedua bagus. Jadi jawabannya tadi boleh-boleh saja, diatur aja sendiri. Yang jelas kalau mau poligami harus adil ya, harus adil. Karena kalau tidak adil ingat menzolimi dan kezaliman kata Nabi SAW al zulm zulumatun yaumal qiyamah kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak nikah dua kemudian istri pertama diabaikan atau sebaliknya istri kedua diabaikan tidak diberi nafkah hanya sekedar didatangi digauli kemudian pergi lagi kalau sudah selesai dicampakkan kenapa nikahnya nikah siri nggak ada surat nikahnya akhirnya dicampakkan ini sering terjadi kezaliman mendolimi wanita dan itu antum kira ringan di akhirat masalah tetapi kalau antum adil dua-duanya tercukupi, dua-duanya terlayani, maka pahala besar di akhirat kelak. Makanya saya katakan yang mau poligami silakan, tetapi berhati-hati, ya harus adil. Bila kita mengangkat seorang anak atau kita mendidik seorang anak yang bukan anak kandung hingga menjadi soleh, apakah doa dan amalan tersebut mengalir kepada kita? Insya Allah, insya Allah. <clears throat> Jadi kalau kita kita angkat anak dengan sebab kita anak itu menjadi anak soleh, kita sampaikan sama dia, nak, saya bukan ibumu nak. Ibumu sudah meninggal, kau harus doakan ibumu. Dia insya Allah doakan kita tanpa perlu kita minta. Kenapa? Dia tahu kita berjasa sama sama dia. Yang penting kan anak soleh yang mendoakan, tidak mesti anak kandung kita. Yang penting ada yang mendoakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan anak soleh? Karena memang anak yang secara fitrahnya pasti mendoakan orang orang tuanya. Sekarang anak ini bukan anak kita, tapi kita didik. Dia pun nggak doakan, kita merupakan sebab bagi dia untuk soleh. Insya Allah paha, amalan dia akan mengalir kepada kepada kita karena kita yang mendidik, kita yang masukkan ke sekolah, kita yang kasih makan, kita yang semuanya. Maka insya Allah amalan dia ngalir kepada kita. Masalah mendoakan, insya Allah dia doakan. Kalau dia soleh, tapi kita ingatkan, kita harus kasih tahu. Saya bukan orang tua kandung, orang tua kandungmu si fulan si fulan sudah meninggal dunia misalnya. Maka dia insya Allah akan doakan orang tua juga akan doakan doakan kita. Karena saya punya teman punya <clears throat> istilahnya anak perempuan ya e, anak istrinya sementara e, bapaknya ini kafir bapaknya kafir bapaknya kafir sampai sakit-sakitan mungkin sudah meninggal bapaknya anak ini dipelihara alhamdulillah kemudian hafal Quran ya. ranking satu masya Allah tapi teman saya kasih tahu bapakmu sekarang sedang sakit-sakitan. Maka anak itu berusaha untuk datangi, namun hatinya tetap kepada yang merawat. Ya, meskipun dia tahu ada bapaknya, tapi dia tetap hatinya kepada yang merawat karena dia yang merasakan kelembutan dari teman saya langsung. Teman saya langsung. Artinya maksud saya kalau kita pelihara anak orang atau anak yatim, insya Allah dia akan doakan kita. Jangan khawatir, dia akan doakan kita karena dia tahu kita yang berbuat baik kepada kepada dia. Ada pertanyaan, anak laki saya berniat untuk mengkhidbah seorang akhwat yang insya Allah solehah. Namun keluarga dari akhwat tersebut mengajukan syarat. Bersedia, pertama bersedia menikah namun tidak ikut suaminya sebelum studinya selesai. Kebetulan mereka tidak menetap di satu kota. Dan anak lelaki saya tidak mungkin pindah kerja saat ini. Ahwat tersebut baru semester 5, berarti kurang 3 semester. Bagaimana solusinya? Diteruskan khidbah tersebut atau ditunda? Mohon tujuan syar'i dari seorang umahat di Bandung. Saya katakan, <clears throat> ya ini terserah. Kalau memang dia merasa ini soleha dan ada kecocokan, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja tidak harus ikut suaminya. Ya nanti ketemu di satu tempat mungkin berhubungan, bergaul. Ini uh, tidak jadi masalah tergantung kesepakatan. Tapi kalau sudah disepakati satu kesepakatan, maka hendaknya dijalankan. Kata Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin berdasarkan syaratnya. Illa syarton halal haraman atau haram halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal baru tidak boleh. Tetapi, tetapi selama syarat itu boleh, maka boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan. Ya, jadi kalau dia ingin nikah kemudian syaratnya tidak boleh tinggal serumah sementara karena ada masalah-masalah dan setuju, enggak nah, jadi masalah. Kalau memang dua belah pihak setuju. Mudah-mudahan kalau dia menikah menikah kemudian ada kesepakatan di kemudian hari ya mudah-mudahan yang lebih terbaik yang Allah berikan. Tetapi kalau boleh boleh-boleh saja silakan ditimbang ya e, masalah tersebut kembali kepada masing-masing pada masing-masing kedua calon yang akan menjalankan pernikahan tersebut. Mohon nasihat kapan kiranya waktu yang tepat untuk menjelaskan ke anak bahwa abi yang selama ini dikenal bukanlah abi kandungnya. Karena ayah kandungnya seorang kafir Nasrani dan sejak umur dua tahun anak tersebut tidak kenal ayah kandungnya. E, disampaikan harus disampaikan, ini harus disampaikan. Karena tidak boleh kita menisbahkan anak kepada kita ternyata itu bukan darah daging kita. Tapi waktu yang tepat tatkala dia sudah dewasa. Saya rasa waktu yang tepat setelah sudah dewasa karena kita memperhatikan kita bukan bohong, tapi ini masalah bagi sang anak. Kalau dia belum dewasa kejiwaannya nggak kuat. Tapi kalau dia sudah dewasa agamanya mulai kuat, mulai ah saatnya kita sampaikan. Tunggu dia dewasa. Kalau dia masih belum dewasa khawatir dia malah berpikir akhirnya nggak bisa belajar, nggak bisa macam-macam. Kemudian akhirnya studinya hancur. Maka kita tunggu waktu yang tepat, timing yang tepat. Misalnya kalau dia sudah dewasa baru kita sampaikan dengan baik-baik. Bagaimana menjelaskan kepada istri bahwa poligami itu baik dan sunnah? Oh itu, <laughs> ya, itu jelasin sendirilah. Belajar, belajar, baca. Adil apa yang dalam poligami disakolahkan? Masalah adil dalam poligami ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adil dalam segala hal yang zahir kecuali dalam hati. Adil dalam segala hal yang kita mampu. Contohnya adil dalam rumah. Adil dalam membeli mobil. Adil dalam segala hal yang mampu kita mampu maka kita harus berbuat adil kecuali di luar kemampuan. Tapi kalau selama kita mampu, mampu membelikan istri pertama rumah seukuran 20 kali 20 yang kemudian kita masih punya uang untuk bisa belikan istri kedua 20 kali 20 maka harus dibelikan dua-duanya. Tapi kalau ternyata menikah 20 kali 20 yang satunya masih belum mampu baru masih kontrak ya kita kontrakan. Tapi harus ada pikiran satu saat saya harus cari uang untuk belikan dia rumah sebagaimana istri yang pertama. Jadi mampu dalam adil dalam segala hal kecuali dalam dalam masalah kecintaan. Kecintaan tidak bisa adil. Karena pasti ada kecondongan. Tidak mungkin cinta kita dibagi 50% buat istri pertama, 50% istri ke kedua. Ini tidak mudah. Bisa jadi istri pertama 20%, istri kedua 80%. Atau sebaliknya istri pertama 80%, istri kedua 20%. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hati Allah yang memiliki. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Allahumma hadha qasmi fima amlik." Fala tamluni fala talumni fima fima tamlik wala amlik. Ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu. Berarti segala sesuatu yang mampu kita untuk berbuat adil maka berbuatlah adil. Fattaqullaha masata'tum. Jangan kau celah aku ya Allah pada perkara yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai. Itu masalah hati, masalah kecintaan. Sama seperti berbuat sama adil sama anak-anak. Kita anak-anak punya anak-anak empat atau lima. Terkadang kita lebih condong kepada salah satunya. Mungkin dia lebih putih, mungkin dia lebih ganteng dari sisi fisiknya lebih kita sukai. Atau kita lebih sayang sama dia karena dia lebih taat, lebih pintar, lebih mudah hafal Quran. Ada kecondongan. Tetapi tatkala berbuat adil, cium, kasih kasih hadiah maka harus adil. Zahirnya harus harus adil. Mirip seperti antara anak-anak dengan istri. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh sebagian ulama bahwasanya keadilan tersebut artinya sama-sama kita memenuhi kebutuhannya jatah menginapnya harus adil. Dua hari ya dua hari. Ya. Kemudian misalnya satu hari satu hari boleh, dua hari dua hari boleh, tiga hari tiga hari, tergantung kesepakatan. Ya. Kemudian contohnya tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus sama persis. Yang penting satunya dikasih tempat tinggal, sini juga dikasih tempat tempat tinggal. Mobil misalnya tidak harus sama persis. Ya, yang penting tergantung kekonaahnya istri tersebut. Yang satu istri pertama misalnya kita belikan Alphard, yang kedua misalnya Innova misalnya, dia merasa cukup, ya sudah. Ini pendapat sebagian ulama. Antum pilih yang mana? Yang kedua ya, lebih mudah. <laughs> Intinya, ya ikhwan, kalau bicara poligami tidak ada habis-habisnya dan saya pun tidak berani membicarakannya. Tetapi eh, seorang bertakwa kepada Allah itu syariat yang mulia, ya. Silakan dilakukan bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk adil. Namun kalau orang yang hanya sekedar mencari hawa nafsu, tidak berbuat adil maka jauhi. Karena Anda kalau praktekkan poligami, kemudian Anda tidak adil, Anda mencemarkan syariat. Sekarang betapa banyak syariat poligami dimusuhi oleh para wanita. Kenapa? Karena banyak berita ketidakadilan. Sebabnya yang Anda-anda ini yang tidak adil. Anda yang tidak adil ini mencemarkan syariat, membuat syariat menjadi buruk. Akhirnya dimanfaatkan orang-orang kafir untuk menjatuhkan syariat poligami. Padahal kalau kita jelaskan syariat poligami secara makro, maka dia luar biasa. Bahkan syarat poligami merupakan mukjizat dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Namun pembahasannya saya belum berani. Bagaimana bila dari kecil anak merasa orang tua tidak adil yang mengakibatkan anak tidak ikhlas seperti ada pembatas antara ibu dan anak mohon pencerahannya Ustaz. Kita bilang ya ini yang bertanya ini ibu Anda tidak adil itu urusannya dengan Allah. Anda diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada ibu meskipun ibu Anda tidak adil. Kebencian boleh ada karena ibu tidak adil, tapi lawan orang tua kita jangankan yang bermaksiat, jangankan orang tua kita minum bir, jangankan orang tua kita tinggalkan kita. Orang tua musyrik saja harus kita berbuat baik. Bahkan dia ngajak kita musyrik, dia bukan ngajak kita minum bir, dia bukan ngajak kita bersini. dia ngajak kita untuk kafir kepada Allah. Allah mengatakan, ya, fala huma, jangan kau taati kalau dia mengajak mereka mengajak kau berbuat syirik, lakin wasahibihuma fid dunya ma'rufah. Tapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Apalagi orang tua tidak mengajak kita kesyirikan. Kepada kesyirikan orang tua melakukan kesalahan, misalnya kurang adil, toh dia masih kasih kita makan, dia kasih masih kita masih merawat kita, dia juga masih kasih kita pemberian hanya saja dia tidak adil, maka ini kesalahan yang ringan. Kita sebagai anak harus tahu dia punya keutamaan yang lebih besar daripada sekedar ini. Dia yang merawat kita, dia yang menyusui kita, dia yang mengandung kita setengah mati. Lihat bagaimana seorang ibu tatkala mengandung seorang anak setengah mati. Makan saja susah, muntah-muntah, terkadang harus nama. Yang yang susah bukan cuma gitu, oh, bapak juga susah, ya. Harus mijit ibu terus, setengah mati. Terus gara-gara satu kakak dikasih rumah, kita cuma dikasih sepeda, kemudian kita durhaka, oh, tidak boleh. Memang orang tua kita salah. Semoga Allah ampuni dia. Segala Allah maafkan, tapi kita harus tetap berbakti kepada orang tua bagaimanapun model orang tua kita. Bagaimanapun model orang tua kita. Bismillah, perhatikan. Tolong Ustaz beri ilmu kepada suami anak yang kebetulan ada dalam majelis ilmu ini. <clears throat> Jangan-jangan sudah pulang. <laughs> karena beliau selalu memarahi karena beliau selalu memarahi istri dan anak-anak dengan bahasa yang kasar dan berteriak. Tolong Ustadz, kami membutuhkan imam yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Saya rasa saya tidak perlu apa namanya sampaikan. Insya Allah suami suami anti sudah dengar pengajian dari pagi. Insya Allah sudah masuk ke e, benaknya. Semoga Allah merubah hatinya, jadikan dia e, lembut ya, lembut sama anti. Insya Allah kalau mau dia mau kerja dia cium kening anti. Kalau dia pulang dia juga cium kening anti. Insya Allah doain aja ya, doain aja. Demikian saja para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak bersama keluarga kita, bersama istri kita, bersama orang tua kita, bersama anak-anak kita.